Bismillah Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kir Wa min sururi anfusina wa min a'malina Man yahdihillah wa la'amu billalah Wa man yudlil falah hadiyalah Wa ashadu la ilaha Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ba'dal fajr hari Selasa 12 Januari 2020 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Kumpulan dari hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang puasa Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-18 dan di sesi yang ke-18 masih dalam permasalahan bab Fadlus keutamaan berpuasa. Yang mana kita masuk kepada Al-Fadilah al asirah Kita akan membahas insya Allah dua keutamaan. Dan insya Allah sebelum kita masuk kepada dua keutamaan, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Fadalu. Fidakumullah. Bismillah. Salam mu'alif. Hafizahullah fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan. Al-Fadilatul Asirah Raihatul hammi ini min atyabir In indallah bahwa bau yang keluar dari mulut orang yang sedang berpuasa itu harumnya sangat baik baunya sangat baik di sisi Allah maka ini adalah dari keutamaan yang ke-10 dari keutamaan orang yang berpuasa Perbandingannya bukanlah mulutnya itu baik, maknanya baunya baik bagi manusia, tetapi bagi Allah. Adapun sesama manusia mungkin baunya busuk, ya atau tidak? Karena bakteri-bakteri yang ada di mulut tidak ikut termakan dan tidak ikut terminum sehingga dia memenuhi dari mulut-mulut kita dan yang kedua lambung kita yang kosong menyebabkan sedikit naik dari asam lambung, maka di saat kita berbicara seperti naga. <laughs> Kayak haluk. maka baunya sedikit menyengat. Maka yang diinginkan di sini in the law di sisi Allah. Maka ini adalah pujian. Orang-orang yang berpuasa, bau mulutnya di sisi Allah, atyaburi sebaik-baiknya dari utur sebaik-baiknya dari minyak wangi maka dari keutamaan berpuasa bahwa bau mulut yang keluar dari orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada minyak wangi dari jenis al-misk. Maka ini menunjukkan yang sangat mulia dari permasalahan orang yang berpuasa. Dan hadis ini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan ucapan lakuluhu fanni ini, makna laquluhu fanni ini al-khuluq tagyir raihati fanni saim perubahan dari bau mulut orang yang berpuasa. Dan di pelajaran yang akan datang akan kita bahas bahwa yang rajah perubahan dari bau mulut itu bukan dari mulut saja. Karena kalau bau mulut bisa tinggal bergosok gigi. Maka setelah itu hilang. Namun yang diinginkan di sini adalah mindah hilil mi'dah Selain minal qam dari lambung yang naik padanya asam lambung dikarenakan berpuasa sedikit tetapi maka oleh sebab itu yang rajah tidak dimakruhkan untuk orang yang berpuasa di saat dia bersikap gigi ataupun bersiwak membersihkan giginya setelah masuk adan kedua sampai kepada duhur, bersiwak di waktu duhur atau bersiwak di waktu asar, maka ini tidak berpengaruh. Tidak mengurangi keutamaan berpuasa. Kenapa? Karena yang diinginkan bau di sini bersumber dari mi'dah Dari dalam lambung, bukan dari mulut. Maka ini yang kita pilih ucapan yang rajih agar membantah orang-orang yang memakruhkan untuk bersiwak Apapun untuk menyikat giginya di siang Ramadan. Maka tidak ada pengaruh menyikat gigi di siang Ramadan tidak makruh dan tidak juga haram. Dan akan datang penjelasan seperti ini di bar makruhat siam. bar yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ada pun dari Nabi besok. Ucapan dari Nabi Atiyabu indallah min rehil misk. Baunya di sisi Allah lebih baik daripada wewangian dari misk. Di sini menjadi dalil tentang keutamaan al-misk. Keutamaan wewangian misk dari dari uturat yang lainnya. Dari jenis pengharum-pengharum yang lainnya. Maka jelas Misk ini lebih baik daripada Casablanca ataupun Casanova ataupun Diadora ataupun Calvin Klein dan yang lainnya yang mana Misk ini telah datang nas dari As-Sunnah. Kenapa? Karena jika seandainya di sana ada utur minyak wangi yang di atas misk, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan memisalkan dengan utur ataupun wewangian tersebut. Maka karena misk adalah number one best of the best daripada utur, maka diambillah permisalan oleh Nabi al-misk jika seandainya ada jenis dari minyak wangi yang lebih baik daripada misk, maka Nabi akan memisalkan bau dari mulut yang keluar dari lambung dari orang yang berpuasa di sisi Allah akan dimisalkan dengannya. Oleh sebab itu dari sini menjadi pendalilan bahwa misk adalah abdul uturot. Sebaik-baiknya dari minyak wangi dan bahkan telah datang lebih description daripada hadis ini. Telah datang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Al-misku atyabu tib Al-misku atyabut tib. Hanya itu adalah sebaik-baiknya dari wewangian, dari parfum, dari wewangian yang dipakai oleh kaum muslimin. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis yang sahih. Maka inilah dari keutamaan yang ke-10 bahwa orang yang berpuasa mulutnya itu di sisi Allah lebih wangi daripada misk meskipun di sisi manusia bau. Makanya ini keutamaan dari orang yang berkuasa. Kemudian kita masuk kepada keutamaan yang berikutnya. Al-Fadilatu ihda asrata. Doa usaha ini mustajab. Maka dari keutamaan amalan berpuasa, doanya orang yang berpuasa ini mustajab. Apa makna mustajab? Cenderung untuk dikabulkan oleh Allah. Sehingga jika kalian dalam keadaan berpuasa baik Senin dan Kamis, banyaklah berdoa. Allahumma rizukna. Wahai Allah berikanlah rizki kepada kami, Rizpan halalan tayiban mubarakan fi. Warzukna ilman nafi'an. Dan berikan rizki yang bermanfaat dan rizki-rizki yang halal agar cepat menikah misalnya dan cepat membangun rumah dan juga doakan mahat agar masjidnya cepat terbangun dan semua fasilitas mahat insya Allah akan cepat terakomodasi maka doa-doa orang yang berpuasa doakan juga magfirah untuk kedua orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada dan mendoakan kaum muslimin secara umum agar dijauhkan dari fitan, agar negeri NKRI selamat dari rongrongan orang-orang khawarij dalam keadaan damai, tentram dalam keadaan beribadah, maka doa-doa ini insya Allah akan diijabahi di saat kita sedang berpuasa. Pendalilannya datang di dalam dua hadis. Yang pertama hadis dari Abi Hurairah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, salah la turaddu da'watuhum. Tiga perkara yang tidak pernah ditolak doa-doa mereka. Siapa itu? Pertama, asaim hatta Ini poin pendalilannya orang yang berpuasa sampai berbuka. Maka doanya orang yang berpuasa sampai berbuka itu mustajab. Dan yang kedua, wal imamul adil dan imam yang adil. Dan yang diinginkan dengan imam di sini imam secara mutlak seperti pemimpin negeri yang adil. Dan bisa juga secara mutlak pemimpin dari kelompok yang paling kecil di dalam kehidupan ekosistem manusia. Apa itu? Hmm? Rumah tangga ataupun kepala keluarga. Maka di sini seorang laki-laki disebutkan oleh Allah ar-rijal qawamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dari para perempuan. Maka dia di saat menjalani mahligai kehidupan berkeluarga, dia menjadi pemimpin, bukan perempuan menjadi pemimpin. Sehingga perempuan membeli laki-laki. Dia membayar mahar. Maka ini bukan dari sunnah. Akibatnya karena perempuan yang membeli laki-laki maka dia berbuat seenaknya. Yang harusnya dia dipimpin, dia menjadi pemimpin. Akhirnya suaminya jika mulai memberontak katanya mulai melirik ke kanan dan ke kiri, ya sudah, diusir aja dari rumah. Karena rumahnya pun punya perempuan tersebut dari warisan tanah pusaku. <laughs> Akhirnya terjadi komplain dan sebagainya, diusirlah suaminya dengan membawa tas dan kolornya saja. Dan itu yang terjadi di Tanah Minang ini. Karena mereka membeli laki-laki diusir dari rumahnya. Dia mempunyai rumah. Alhamdulillah. Maka Al-Imamul Adil secara umum dia adalah pemimpin-pemimpin yang adil, maka dia doanya mustajab. Wadah waktu maglum, ini yang ketiga. Doanya orang-orang yang maglum, orang-orang yang dizalimi. Maka doanya yarfa'uha Allah fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas sama. Orang-orang yang didolimi di saat meminta perlindungan kepada Allah itu naik ke langit doanya itu. Di atas daripada langit-langit ataupun awan-awan dan dibukakan pintu-pintu langit. Wa ala maka Allah jalla wa'ala akan berkata la ansurannaka walau ba'dahin. Maka kami pasti akan menolongmu meskipun tidak sekarang. Ada pun hadis yang kedua datang dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salatun au salatu da'watin la turad tiga doa yang tidak akan pernah ditolak dakwatul walid wa Waktu shaim Waktu musafir. Doanya orang tua kepada anaknya dan doanya orang yang berpuasa dan ini poin pendalilan kita wa da'watul musafir dan doa orang yang musafir. Karena musafir adalah kit kit'atun minal adab. as kit kit'ah minal adab. Orang yang safar itu sebagian dari adab jauh lapar, haus, lelah, dan sebagainya. Maka inilah dari dua hadis yang akan kita bahas. Maka yang pertama datang dari Abi Hurairah. Takhrijnya hadis Abi Hurairah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, kulluhum min tariq Sa'ad, Abi Mujahid, Atai, an Abi Mudillah an Abi Hurairah seperti disebutkan di sini. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Sa'ad Abu Mujahid dikatakan oleh Imam Ahmad la ba'sa dan Zuhair ibnu Muawiyah juga thiqah namun Abu Mudillah dan dia maula Aisyah tidak ditaufik oleh para ulama sehingga al hafid di kitabnya At-Takrib mengatakan makbul. Makna makbul yakni hadisnya tidak disanai kepada derajat Hasan kecuali datang dari jalan yang lain. Maknanya ditinggalkan jika berkesendirian. Maka dengan ini Doiflah dari sanad yang pertama. Adapun Ibnu Hibban telah mentaufiknya, namun taufik Ibnu Hibban layu kabar. Namun telah datang jalan yang lain masih dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al Bazzar Haddatan Al-Jarrah ibnu Makhlad Haddatan Muhammad ibnu Musa Ana Ibrahim ibnu Hussein an Iraq an abihi an jiddihi an abi Hurairah. Yang maksudnya salatu salatun hakun Allah an la yuradu lahum dakwah. Asaim hatta yuftir wal madlum hatta yuntasar wal musafir hatta yarji'. Sama lafadznya. Tiga yang tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah, orang yang berpuasa sampai berbuka orang yang didolimi sampai dia itu ditolong dan orang yang musafir sampai dia kembali kepada tempat mukimnya sampai ke tujuannya. Sanad ini doif dikarenakan Ibrahim ibnu Husain dan bapaknya Sadu dan kakeknya Siko. Maka dari dua jalan dari hadis Abi Hurairah saja bisa kepada Hasan di Goirih karena doif dengan doif. Adapun hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi di Sunan Al Kubra dan Ibnu Asakir di Mu'jamnya dan dia Al Makdisi di Al Ahadith Al Mukhtar dari jalan Muhammad bin Yaqub an Ibrahim bin Bakr Al Marwazi haddatsana As-Sahmi Abdullah bin Bakar As-Sahmi hadatsana Humaid at an Anas. Maka telah dihukumi oleh Al-Maqdisi sendiri isnaduhu hasan. Maka kita katakan seperti yang diucapkan oleh Al-Maqdisi. Karena Muhammad ibnu Yaqub Saduk dan Ibrahim ibnu Bakr al-Marwazi telah disikohkan oleh para ulama dan Humaid di sini Aqwil dia adalah rawi yang mudallis namun anak-anaknya dari Anas la paduh karena semua periwayatan dari Anas Ibnu Malik meskipun dia melaksanakan anak-anak di sanad ini namun la paduh kenapa karena kebanyakan periwayatannya diambil dari orang yang ma'ruf siapa Habib Al-Bunani maka kalau diketahui bahwa periwayatannya dari Sabit, maka Sabit adalah roh yang sikoh bahkan asbatunas dari Anas. Dan ini seperti ucapan <clears throat> Muammal ibnu Ismail dari Hamad ibnu Salamah, di mana Hamad ibnu Salamah imam hadis mengatakan, Amatu mayarwi humeh an Anas sami'ahu min Sabit maka jelas di sini. Seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan dari Humaid atau Wil yang mana dia mudallis jika meriwayatkan dari Anas kebanyakan meriwayatkan dari Thabit Al-Bunani. Maka oleh sebab itu berkata Ahmad bin Salamah lam yada Humaid Athabita Al-Bunani ilman illa wa'ahu anhu wa sami'ahu minhu wa amat mayarwihi an Anas sami'ahu min Thabit maka Humid tidaklah meninggalkan Thabit al-Bunani satu ilmu pun kecuali dia mendengar semua hadis yang diriwayatkan dari Anas dari jalan Thabit Maka inilah dari tahrif hadis Anas Hasanun Lidati. Hadis Abi Hurairah dari dua jalan Hasanun Lidati. yang dari kedua sahabat ini bisa naik kepada derajat Sahih Lidati. Maka selesai dari permasalahan tahrif. Maka sekarang kita masuk kepada penjelasan dari hadis. Karena manhaj kita manhaj muhadithin, tidaklah kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi hadis-hadis kecuali kita ambil fawaid-fawaidnya setelah kita mengetahui kesahihannya. Maka di hadis disebutkan salah la turad dakwatuhum. Makna la turad dakwatuhum ayat mustajabah. Seperti datang riwayat diriwayatkan di hadis yang lain seperti di hadis Abi Dawud dan Tirmidzi ada tambahan dengan lafaz salah satu dakwati mustajabatun tiga doa yang mustajabatun maka makna dari salah satu latur dakwatuhum yakni tiga doa yang mustajabah yang pasti akan diijabahi oleh Allah Kemudian lafaz asal saim hatta yuftir di hadis Abi Hurairah, maka inilah syahid pendalilan kita. asal saim hatta yuftir. Maka perlu diketahui kapan waktunya orang yang berpuasa dari tulu il fajr atsani seperti sekarang mulai dari sekarang sampai nanti menjelang maghrib panjang waktunya untuk melaksanakan doa karena asal hatta yuftir kalimat hatta di ilmu lugatil Arabiyah yufidu al ghaya Maknanya sampai. Adapun di sini sedikit membahas atau membantah dari kesalahan pemahaman beberapa orang bahwa yang diinginkan asal saum hatta yuftir mereka mengambil beberapa riwayat yang syahadat mereka mengatakan asom hina yufir. Di beberapa riwayat ada riwayat yang doif yang lakutnya asom hina yufir. Doa mustajab itu bagi orang yang berpuasa di saat sedang berbuka. Maka kami melihat sendiri di saat kami di Yaman ada sebagian dari saudara-saudara kita terutama orang ajam ataupun orang dari negeri Afrika seperti Maroko, Libya dan sebagainya, mereka sengaja berdoa di saat kita sedang berbuka. Padahal waktu berbuka sangat pendek karena setelah itu langsung dikumandangkan ada maghrib dan kita berbuka dengan tamar dan yang lainnya dengan cepat sekitar 10 menit maka dia sibuk berdoa Allah Allahumma zawijni dan sebagainya maka kita katakan dari mana dalil tentang itu dikatakan dalil sahih as hina yufir puasa orang yang berpuasa di saat sedang berbuka maka hadis ini barakallahu fikum insyaallah akan kita bahas di pelajaran babul iftar bahwa hadis ini syad bukan hina yang rajih hatta karena hina di sini memberikan makna dorfu zaman. Di saat sedang berbuka. Sehingga maknanya jauh. Asalim hatta yufir, orang yang berpuasa dari awal dia waktunya setelah sholat fajar atau adzan yang kedua sampai kepada maghrib luas waktunya mereka mengatakan hina di saat berbuka waktunya sedikit di saat berbuka itu waktu mustajab maka dari segi riwayat syahadah tidak bisa diamalkan dan dari segi akal pun tidak bisa diterima. Karena manusia pada saat itu sedang berbuka, maka dia sibuk berdoa dan berdoa khusyuk. Dan kita lihat seperti itu. Kita makan satu sahan, di saat adan kita makan kamar dan minuman dan sebagainya, dia sibuk berdoa. Di saat kita kenyang, dia masih lapar. Dan bagaimana doa bisa ikhlas melihat tamarnya dimakan oleh kita? <laughs> Alhasil dari segi akal pun tidak sesuai, apalagi dari segi riwayat. Maka ini tambik nanti akan datang. Sehingga yang rajah hatta yuktir. Kemudian lapor wadah waktu sa'im di riwayat Anas maka dakwah shaim di sini dan doanya orang yang berpuasa ini tidak menyelisihi dengan lafaz di Abi Hurairah. Dakwatu ataupun as-shaim hatta yuftir. Kemudian di sini ada permasalahan sedikit. Jika dikatakan kepada kita bagaimana jumlah yang ada, di hadis Abi Hurairah disebutkan tiga perkara. Di hadis Anas disebutkan tiga perkara yang berbeda. Maka jumlahnya bisa di atas tiga, bahkan lima. Iya apa tidak? Lihat di hadis Abi Hurairah siapa tiga orang itu sebutkan. Awalan, Ah? Baik, orang yang berkuasa. Yang kedua, imamul adil. Yang ketiga, dakwatul madlum. Di hadis Anas disebutkan apa? Sama aswaim terus yang setelahnya dakwatul walid. Doanya orang tua kepada anaknya. Yang ketiga dakwatul musafir. Maka di sini ada lima. Dan permasalahan puasa ada di kedua hadis. Berarti ada lima. Bagaimana Nabi meriwayatkan salah satu Tiga orang yang tidak akan pernah ditolak doanya. Lalu bagaimana disebutkan tiga. Maka jawabnya barakallahu fikum bahwa jumlah yang disebutkan la yufidu hasan. Bukanlah maknanya membatasi hanya tiga saja secara mutlak. Maknanya doa yang diijabahi itu hanya tiga, tidak. Karena mawakinul ijabah kathiratun jiddah. Karena permasalahan sifat dan tempat orang-orang yang akan diijabahi itu banyak. Sehingga tidak bisa dibatasi dengan tiga perkara ini. Yang pertama, kembali kepada mawatin azamaniyah, kembali kepada waktu. Seperti di sini, asaim hatayutir, kembali kepada waktu. Orang yang berpuasa dari mulai tulu il fajr asani sampai kepada maghrib. Ini berhubungan dengan waktu. Maka doa mustajab bisa kembali kepada waktu juga. Dan begitu pun doa di sepertiga malam terakhir dan doa di akhir dari hari Jumat. Seperti pendalilannya banyak di hadis Abi Hurairah yang mutafakun alaih bahwa Allah Jalla wa ala zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulu lail al-akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajib lah wa man yas'alani fa aqiyah wa man yastaghfirani fa aghfir Maknanya Allah itu setiap malam sepertiga terakhir akan turun ke langit-langit dunia dan ini setiap hari. Kemudian Allah mengatakan barang siapa yang meminta kepadaku aku akan memberikan apa yang diinginkan. Maka syahidnya di sini sepertiga malam terakhir dari waktu mustajab dan orang yang berpuasa dari mulai tulu'il fajar athani sampai matahari tenggelam maka itu pun waktu yang mustajab dan begitu pun di akhir dari Jumat telah datang hadis Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat kemudian disebutkan fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahi ta'ala say'an ila aqahu iyahu wa bi yadihi yuqalliluha maknanya tidaklah dari suatu waktu di hari Jumat yang mana Allah pasti akan menjawab doa-doanya kecuali jika dia meminta Allah akan memberikannya wa bi yadihi yuqalliluha mengisyaratkan dengan tangannya waktunya sangat sedikit. Maka ini yang kita misalkan dari waktu-waktu yang mustajab. Sehingga tidak bisa dibatasi dengan tiga perkara. Dan begitu pun keadaan dari orang-orang yang berpuasa yang diijabahi seperti di hadis di sini doa musafir sampai dia kembali dan doa orang yang madlum sampai dia ditolong dan doa imam yang adil dan doa orang tua kepada anaknya. Ini contohnya dari keadaan, sifat. Kalau tadi berhubungan dengan waktu, dan yang kedua berhubungan dengan sifat orang yang berdoa. Dan begitu pun dari sifat orang yang berdoa, diantaranya doanya orang yang bersujud. Maka di saat kita bersujud, perbanyaklah doa. Seperti hadis yang datang dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun du'a." Yang maknanya bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah di saat dia bersujud maka perbanyaklah doa. Dan begitu pun dari sifat adalah doanya para aulia ilah. Dan ini yang banyak orang-orang awam hulu padanya. Dipikirnya para wali itu bagaikan nabi yang doanya pasti mustajab. Maka mereka mencium-cium tangan al-wali ataupun al-habaib dan meminta doa. Doakan aku wahai Syekh, doakan aku wahai Bib. Habib, doakan aku ya Bib. Baik. Maka beristidlah dengan hadis yang masyhur muttafaqun alaih. Hadis qudsi di mana Rabbuna Jalla wa ala berkata, "Man ada waliyan faqad adantuhu bil harbi." Wa ma yataqarrab ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma mimma qartu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu bihi aw Subiha, biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la a'taitahu syahidnya bahwa Allah menantang orang-orang yang mendolimi walinya man ada li waliyan lakon agantuhu bil harbi maka awas jika didapati dai yang mana dia sifatnya orang yang saleh ataupun dari orang-orang yang beriltizam dan berdakwah ikhlas kepada Allah, awas. Jangan dirolimi dengan mendiskreditkan tanpa dalil. Dia adalah hizbi, dia adalah muktadi, kecuali dengan dalil. Maka tidak bisa di sini hanya dengan kilawakol ataupun perasaan bahkan hasad. Karena korin, karena dia itu teman, dulu belajar sama, dan sebagainya. Maka Allah telah mengatakan man adali lapor laqad adantuhu bil habib. Barang siapa yang mendolimi dari wali-waliku dan wali-wali yang diinginkan bagi ahli sunnah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu wali Allah seperti di hadis ini. Yang mana wali-waliku itu dia mendatangi dari kewajiban-kewajiban yang iftaratu alaih yang aku mewajibkan kepadanya bahkan dengan an-nawafil ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah maka mereka yang melaksanakan demikian aku akan mengijabahi doanya sehingga dari sifat doa yang dikabulkan di antaranya selain dari musafir orang yang berpuasa juga adalah doa doanya awliya ilah maka kalau begitu, jumlah salah satu lakurat, maka lakurat jumlah di sini al-murad laisan murad bil hasr ala itlaqiha bal yufidul hasr inda sima dalika arrawi maka jumlah tiga di sini bukan menjadi batasan bahwa waktu dan sifat keutamaan berpuasa itu hanya tiga saja tidak tetapi jumlah penghisaban tiga ini dikembalikan kepada rawi yang meriwayatkan dari Nabi di mana dia mendengar dari Nabi tentang riwayat ini. Seperti di sini Anas mendengar ucapan dari Nabi tiga. Dan Abu Hurairah mendengar ucapan dari Nabi tiga juga. Maka kita katakan pembatasan tiga sesuai dari pendengaran. Abi Hurairah mendengar dari Nabi tiga dan Anas mendengar dari Nabi tiga. Namun ternyata jika dikumpulkan dari tiga ini berbeda. Menjadi lima tadi kami sebutkan. Apa saja lima? Doa imam adil. Doa orang yang berpuasa. Doa yang dirolimi. Doa orang tua kepada anaknya. Doa orang yang musafir. Maka lima bukan tiga. Kita katakan pada hakikatnya tidak ada batasan sifat dan keadaan orang-orang yang diijabahi dan waktu orang-orang yang diijabahi dan bahkan tempat orang-orang yang diijabahi itu banyak. Tidak dibatasi dengan tiga. Namun kita katakan tadi pembatasan tiga ini jika dinisbatkan kepada rawi yang meriwayatkan dari Nabi. Maka Anas mengatakan tiga aku mendengar dari Nabi. Dan Abu Hurairah mengatakan tiga perkara yang aku mendengar dari Nabi dibatasi periwayatan dari Nabi dari para sahabat karena mereka mendengar jumlah dari Nabi. Adapun pada hakikatnya tidak dibatasi kepada tiga, bahkan bisa lebih dari itu. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran pagi ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan.